Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Kita melanjutkan bahasan fiqih Sekarang zawaju nisa'i ahli kitab Menikah wanita ahli alkitab Yaitu wanita Yahudi atau Nasrani uh, di dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah sudah memponis orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai orang kafir kan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Juga Allah memponis mereka musyrik juga. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahaw wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun juga lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik jadi ahli kitab dengan nas Al-Quran mereka kafir Eh, dan dengan nasal Quran juga mereka musyrik. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala secara uh, umum menghalalkan bagi orang muslim, pria muslim untuk menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Dan itu uh, pengharaman yang dalam surat Al-Baqarah ayat 200 uh, 21 atau 22 yang wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman ini kan umum dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Maidah ayat 4 Allah mengatakan Al-yawma uhilla lakum tayyibat wa tu'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-tayyibat makanan yang baik-baik dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka dan dihalalkan juga al-muhsanat minan minal mu'minat. Wanita-wanita muhsanat dari kalangan mukminat dan muhsanat. ini Muhsanat di sini orang yang menjaga kehormatan bukan pezina karena pezina kan walaupun dia e, orang mus, wanita muslimah haram kan dinikahi sebelum taubat. Begitu juga dihalalkan al-muhsanat wanita-wanita yang muhsanat dari kalangan <clears throat> ahli kitab di Allah mengatakan halal. Dan ini adalah pendapat e, keumuman para sahabat dan keumuman para ulama walaupun ada di antara sahabat seperti Ibnu Umar yang melarang menikahi wanita ahli kitab dengan e, pernyataan beliau ketika ditanya tentang menikahi orang wanita Nasrani atau Yahudi beliau mengatakan uh, eh, musyrikat al mu'minin Allah mengharamkan wanita musyrikat atas orang mukmin wal a'ribu syai'an minal isyraq a'zama min an taqul al mar'ah rabbuha Isa dan saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pernyataan seorang perempuan bahwa Robnya adalah Isa. Tapi ini Eh, pendapat pribadi Ibnu Umar dan ini ber uh, apa berseberangan dengan keumuman para sahabat apalagi tadi disebutkan bahwa memang dalam Al-Qur'an Allah sudah memponis uh, eh, Yahudi Nasrani sebagai orang kafir, musyrik. Namun demikian Allah tetap menghalalkan pernikahan mereka. <clears throat> dan juga eh, nanti kaitan dengan sembelihannya. Kemudian e, walaupun secara hukum ya secara hukum halal menikah dengan dengan wanita Yahudi Nasrani dan itu pernah dilakukan juga oleh para sahabat seperti e, Utsman ibnu Affan menikahi Nailah bintu Al Farofisah Al Kalbiyah An Nasraniyah tapi setelah nikah, setelah membangun rumah tangga, wanita itu masuk Islam. Kemudian juga Huzaifah menikahi wanita Yahudi. Kemudian juga Jabir Ibnu Abdillah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani beliau mengatakan eh, tazawajna bihinna zaman al-fathi ma'a Sa'd Abi Waqqas. Kami menikahi uh, mereka Eh, di masa penalukan Persia bersama Sa'ad di Abi Waqqas. Jadi para sahabat melakukannya. Tapi artinya bukan artinya e, ini juga peluang bagi si suami untuk mendakwahinya. Sehingga setelah membangun rumah tangga masuk Islam. Tapi andai kata tidak masuk Islam pun tetap maksudnya ya halal. Tapi tentunya dengan syarat apa? Eh, ketentuan Islam kaitan dengan kawamah ya pengendalian dan tarbiyah awalat tetap dipegang oleh si laki-laki muslim ini. Jadi eh, syaratnya demikian. Jangan kalau di negeri seperti ini kan ketika eh, dengan undang-undang Togut di sini bahwa anak bisa memilih agama agama yang dia inginkan dari agama dua orang tuanya yang berbeda. Di sini boleh nggak ayah ketika punya seorang laki-laki menikah Nasrania? Oh, ketika anaknya udah uh, udah uh, dewasa, kan di Islam harus mengikuti agama bapaknya. Tapi kalau di sini boleh milih kan? Setelah dewasa dia boleh milih agama ibunya. Kan madorot. Makanya walaupun secara hukum adalah halal, tapi kalau bisa mendatangkan madarat bagi keturunan, apalagi dengan kondisi penguasaan eh, penguasa toko semacam ini ya dihindari menikah dengan mereka kecuali bagi orang yang mampu untuk apa? Untuk menjaga e, konsekuensi pernikahan sesuai dengan Islam. Terus yang menjadi walinya siapa? ya yang menjadi wali ketika si laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi yang menjadi wali si perempuan siapa yang menjadi walinya adalah bapaknya yang Nasrani atau Yahudi itu sah tidak ya sah karena e, ini kan sama-sama sama-sama kafir gitu kan sama-sama musyrik yang tidak boleh itu kalau wanitanya muslimah terus diwalikan oleh bapaknya yang kafir. Tapi kalau wanitanya Yahudia diwalikan oleh bapaknya yang Yahudi itu adalah boleh. Karena tidak masuk dalam ayat apa? Wala lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak masuk dalam ayat ini karena sama-sama kafir gitu. Makanya disebutkan bahwa azwaj bihinna wa in kana jaizan il annahu makruh pernikahan dengan wanita ahli kitab walaupun memang boleh akan tetapi dimakruhkan kenapa li annahu la yu'manu an yamila ilaiha fa uh, tatinuhu anidin karena tidak apa tidak dijamin ya ini khawatir si laki-laki itu akhirnya cenderung kepada perempuan. Akhirnya apa? Murtad dari Islam. Atau apa? Atau tawali kepada keluarga wanita tersebut yang orang-orang kafir. Apalagi kalau apa? Kalau wanitanya wanita harbiyah itu kan. Harbiyah maksudnya bukan kafir zimmi itu lebih lebih lebih dimakruhkan lagi ya seperti ya kondisi semacam ini apalagi kita tahu bahwa orang eh, orang-orang e, kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani mereka punya program apa memurtadkan pasangan kan pacaran dulu terus pura-pura masuk Islam setelah nikah akhirnya kembali lagi ke agama semula terus si umpamanya si si laki-lakinya karena sudah terpaut hatinya mau mengikuti agamanya ya kan banyak eh, adapun hikmah dibolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab bahwa kita tahu bahwa Yahudi dan Nasrani itu agama asalnya agama samawi cuma ada penyimpangan jadi perbedaan antara kemusyrikan yang ada pada Yahudi dan Nasrani dengan kemusyrikan pada agama-agama yang lain sehingga ada kekhususan pembolehan bahwa kemusyrikan yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah yang diada-adakan dalam agama mereka. Tapi kalau kayak Hindu, Buddha emang itu inti ajaran mereka dari awal. Kalau agama Yahudi dan Nasrani itu adalah kemusyrikannya bid'ah yang diada-adakan dalam agama mereka. Pada dasarnya bukan bukan ajaran mereka. <clears throat> Di antara hikmah e, dibolehkannya menikah dengan mereka supaya tadi si karena ini sama asalnya sama-sama agama samawi dengan bergaulnya si uh, apa Yahudi atau Nasrani ini akhirnya bisa mengenal Islam apalagi di bawah bimbingan suaminya sehingga bisa jadi dia masuk Islam seperti yang banyak terjadi pada zaman sahabat ketika tadi Utsman bin Affan menikah wanita Nasrania Kalbia dari suku Kalb yang akhirnya masuk masuk Islam. <clears throat> Kemudian selanjutnya menikahi wanita majusi. Majusi penyembah api itu. E, ini tidak boleh karena yang dikhususkan tadi dengan ayat Al-Qur'an apa? Wal musonatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sedangkan e, yang dimaksud ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Majusi tidak masuk. Walaupun sebagian ulama uh, ada yang memasukkannya, tapi itu tidak tidak tidak benar. Ada asar yang mengatakan sunnu bihim sunnata ahli kitab goyro akili zabaihihim wala nakihi nisaihim. Perlakukanlah mereka seperti ahli kitab dalam penetapan jizyah, gitu kan? Tapi tanpa memakan sembelihan mereka dan tanpa menikahi wanita mereka. Jadi majusi diperlakukan sebagaimana ahli kitab, jadi bisa dijadikan kafir zimmi, tapi e, tidak boleh dinikahi wanitanya, tidak boleh dimakan sembelihannya. itu kaitan dengan laki-laki menikah dengan orang kafir. Jadi ada rinciannya. Kalau dengan Yahudi dan Nasrani itu secara uh, hukum adalah boleh. Sekarang sebaliknya, zawajul muslimah bi muslim, wanita muslimah menikah dengan eh, laki-laki uh, kafir. Baik kafir di sini kafir asli, kafir aslinya baik Yahudi atau Nasrani atau Hindu, Buddha atau agama yang lainnya atau kafir murtad. Murtadnya baik murtad masuk agama Yahudi, Nasrani atau murtadnya tidak menganut agama yang lain tetap mengaku, sebagai muslim itu disebut orang kafir atau gair muslim e, pernikahan wanita muslimah dengan selain muslim adalah haram haram karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita yang dalam perwalian kalian kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ini ayat umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Jadi tidak tidak boleh. Kalau terjadi ya batal. Kalau orang e, memaksakan orang udah tahu bahwa menikah dengan wan dengan laki-laki kafir itu adalah haram, terus dia memaksakan melakukan akad nikah, menjalin akad nikah, maka itu adalah kekafiran. Karena menolak iltizam dengan pengharaman. Sama seperti orang yang menikah dengan ibu ibu tiri. Jadi kalau zina kan haram. Tapi kalau melakukan akad nikah, yang namanya akad nikah tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya halal hubungan kan? ya berarti akad itu adalah penghalalan jadi makanya kan ulama mengatakan bahwa yang namanya istihlal itu tidak mesti dengan ucapan saja tidak mesti dengan e, keyakinan saja tapi istihlal itu juga bisa dengan amal seperti menjalin akad nikah dengan orang yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran haram menikah dengan mereka itu namanya istihlal amali penghalalan yang berbentuk amalan dan orangnya orang orang kafir sebagaimana orang yang diponis murtad oleh Rasulullah yang menikah dengan apa ibu tirinya. Begitu juga orang yang menikah wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir, menikah menjalin akad nikah, maka dia keluar dari dari Islam. Di antara juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kuffar la hunna halul lahum wa lahum yahilluna lahunna Hei eh, orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah selain mereka hijrah maka ujilah maksudnya di diuji maksudnya benar gak hijrah itu karena Islam atau karena tujuan lain. Karena ayat ini kadang dijadikan dalil oleh sebagian apa e, kelompok bahwa orang kalau masuk ke dalam kelompoknya harus syahadat lagi gitu kan. Dengan dalil ini orang yang datang fantahinuhunna harus diuji. Pada ini kan diuji apa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya atau karena urusan dunia. Kalau udah jelas ternyata mereka memang wanita mukminah, benar kan tidak tahu orang datang ke Darul Islam apa dia muslimah atau bukan kan? Masih diuji, ditanya kalau kamu muslimah atau bukan hijrahnya kepada siapa? Di, di, dicek. Kalau sudah jelas dia wanita mukminah, maka apa tidak tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir kepada suaminya yang kafir. Kenapa? lahun hillul lahum walahum lahum lahunna. Mereka tidak halal bagi suaminya laki-laki dan laki-laki itu juga tidak halal bagi bagi mereka. Terus juga eh, yang namanya rumah tangga adalah adanya pengendalian kan pada suami. Sedangkan Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Sedangkan yang namanya rumah tangga, qawamah itu berada di tangan suami. Ketika suaminya kafir berarti eh, si istri ini berada di bawah kendali suami. Sedangkan Allah sudah menafikan kendali orang kafir atas orang muslim. Makanya pernikahan wanita muslimah dengan orang kafir itu meniadakan apa? Bertentangan dengan apa? Tadi pelarangan memberikan kesempatan bagi orang kafir untuk mengendalikan orang muslim. Kemudian selanjutnya uh, termasuk diharamkan juga pernikahan apa aziyadah alal arba nikah lebih dari empat Islam membatasi bagi e, umatnya menikah dengan apa maksimal empat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan kan Allah mengatakan Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, maka nikahilah apa yang kalian sukai dari kalangan perempuan. Dua, dua, tiga tiga maksudnya kan hitobnya banyak dua dua tiga tiga empat empat maksudnya bukan masing-masing kayak gini ini bagi buah ini dua dua maksudnya apa Mas, ma, maksudnya masing-masing dapat dua gitu kan ya bukan artinya apa dua dua buah Eka dapat empat ya Maksudnya bagi buah ini kan satu keranjang nih buah ini. Bagi ini uh, uh, ini uh, dibagi dua-dua. Silakan ambil dua-dua. Maksudnya apa? Masing-masing ambil dua. Bukan artinya dua-dua, dua tambah dua empat. Gitu. Karena ada orang-orang ahlu zahir, zahiriyah mengatakan dua-dua. Ini kan Allah mengatakan dua-dua. Berarti dua tambah dua empat. Tiga, tiga. Tiga tambah tiga, enam. Terus empat, empat. Empat tambah empat, delapan. Berarti delapan tambah enam tambah empat berapa? Delapan belas. Abu zain mengatakan boleh menggabungkan eh, delapan belas istri itu kan. Itu adalah pemahaman yang keluar dari bahasa Arab itu kan. Ada itu. Dalam Islam hanya maksimal empat. Terus juga ada sekarang tuh banyak pemahaman-pemahaman aneh gitu kan. Pemahaman aneh bahwa ada bahasa hukum asal pada nikah poligami gitu kan. Ya. Ada nggak? Ada nggak ada? Yang namanya hukum asal dalam Islam hukum asal berarti selainnya adalah haram kan? Ya. Kayak hukum hukum asal pada suatu adalah apa? Eh, haram kecuali ada, ada yang menghalalkannya padahal orang karena ini kan uh, Allah menyebutkan masna masna baru nanti uh, satu baru terakhir kan pada ayat ini sebab nuzulnya apa sebab nuzulnya uh, wali ini uh, dia punya anak yatim wanita yatim yang halal dia nikahi. Dia tertarik dengan harta dengan hartanya dan dengan kecantikannya. Dia tertarik dengan yatim yang dia pelihara itu, anak wanita yatimah yang dia pelihara, dia eh, tertarik dengan kecantikan dan hartanya. Tapi kalau menikahinya, dia tidak memberikan mahar yang sewajarnya. Dia ingin menikahinya dengan mahar yang tidak sewajarnya. Allah melarang apa memperlakukan uh, uh, yatimah tersebut kalau mau menikahi ya beri mahar yang sewajarnya. Nah, kalau tidak ingin memberikan mahar yang sewajarnya, nikahilah wanita yang mau mu'tabalakum ini saya cari wanita yang lain yang kalian sukai. Mau dua, mau tiga, mau empat. Kan itu. Ya kan kita tentang kalau tidak bisa berbuat adil ngasih mahar yang wajar ke sini, cari wanita yang lain yang kalian sukai mau dua, mau tiga, mau empat, silahkan. Tapi kalau tidak mampu berbuat adil, cukup satu. Ya, ada nggak dari di situ bahwa hukum asalnya e, apa? Hukum asal itu tak ada nggak? Karena orang terlalu sekarang banyak orang eh, mengandalkan ngomong berdasarkan semangat bikin istimbat sendiri gitu kan. Yang namanya hukum asal sekarang yang namanya pernikahan zaman jahiliyah itu sudah biasa yang namanya ta'adud itu hal yang lumrah bahkan tidak dibatasi dengan jumlah kan. Ada yang punya istri berapa? Buailan Ibnu Salama dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau apa Goilan nih e, masuk Islam punya sepuluh istri kan punya sepuluh istri kemudian masuk Islam Rasul memerintahkan apa fa'amarahu an yatakhayyara minhunna arba'an Rasul nyuruh pilih empat dari yang sepuluh amil yang lain apa cerai jadi Islam datang bukan untuk meng, e, apa e, yang namanya poligami itu adalah suatu yang sudah sudah ada keragaman jahiliyah. Islam hanya membatasinya. Bukan menetapkan hukum bolehnya. Yang sudah boleh sebelumnya juga. Islam membatasi jumlahnya jangan lebih dari dari empat. Seperti itu. Bagi yang mau itu kan, bagi yang mampu. Tapi dan belum ada dalam kitab-kitab fikih, kitab tafsir bahwa ulama mengatakan disunahkan. Tapi ada apa? abah hal Islam itu kan Islam membolehkan Islam membolehkan kan yang membolehkan apa ya mubah kalau mengatakan hukum asal adalah ta'adud berarti kalau ngambil satu adalah haram kan ya haram nggak haram nah itu maksudnya eh, ketika berbicara apalagi banyak kan sekarang lontaran baca aja orang hukum asal orang nikah adalah padu tapi nggak ada dalilnya. Tadi hanya lontaran ayat seperti ini yang e, sebab nuzulnya seperti tadi. Ini maksudnya e, bahwa Islam membolehkan menikah maksimal empat istri. Kalau lebih dari empat istri pernikahannya adalah haram. Makanya Rasul kepada e, sahabat yang masuk Islam mereka punya lebih dari empat istri, Rasul memerintahkan untuk mencerai yang selebihnya. Seperti kisah Gailan ibnu Salama. E, beliau masuk Islam punya sepuluh istri, kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencerainya e, yang enam, yang empat dipegang, gitu kan. orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka membolehkan apa menikah lebih dari dari empat. Tapi ya pendapat mereka tidak tidak di tidak dipakai. Kemudian uh, selanjutnya Islam membolehkan nikah uh, tadi maksimal berapa? empat kalau selebihnya adalah haram tapi dengan apa dengan syarat apa syarat adalah adil adil dalam apa dalam mabit ya menginap terus apa kiswah pakaian dan nafkah nafkah ya, itu kan itu ya e, keadilan yang dituntut dalam dalam apa taatud itu kalau masalah kaitan dengan apa kecintaan itu kan atau apa hubungan badan itu tidak tidak ditekankan maksudnya tidak dikaitkan dengan masalah keadilan tapi yang yang yang namanya keadilan yang dituntut adalah mabit menginap yang namanya menginap mau tidur saja kan terserah kan ah, mau lebih dari itu juga silakan yang penting nginap malamnya di di istri yang pertama terus kiswah pakaian, terus apa nafkah. Itu kaitan dengan apa dengan keadilan. Jadi di sini eh, eh, keadilan dalam hal itu. Kemudian kalau selain itu adalah tidak diwajibkan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha eh, eh, menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Rasul bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li nisa'ihi fayadil wa yaqul Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fi ma tamlik wala amlik. Ayah, Rasulullah mengatakan ya Allah, nah, Aisyah mengatakan Rasulullah me, apa mem, apa namanya? Ya membagi membagi waktu, membagi ya pokoknya kosam itu kan membagi-bagi yang tadi yang yang wajib itu eh, antara istri-istrinya. Terus beliau mengatakan, "Ya Allah, ini adalah pembagian yang saya berikan kepada mereka yang saya mampu." Maka jangan engkau kenakan eh, sanksi terhadap apa yang tidak saya mampu. Kan kaitan dengan masalah hati kan percintaan Allah e, sudah menjelaskan bahwa itu tidak tidak mungkin kan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum kalian tidak akan mampu berbuat adil uh, pada istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya maksudnya keadilan yang tidak akan mampu kaitan dengan kecintaan dan yang serupa itu uh, kemudian juga dalam hadis sahih juga Rasul mengatakan maka nalahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il Barang siapa punya dua istri, terus dia cenderung kepada salah satunya, maka datang di hari kiamat, sedangkan sisi badannya apa? Dia datang dalam keadaan miring sebelah. Jadi itu eh, ketika tidak <clears throat> berbuat adil ketika ketika orang menikah dengan menikah nih menikah udah punya istri kan terus menikah dengan gadis ya kalau nikah dengan gadis e, dibolehkan mabit selama tujuh tujuh hari tujuh hari kalau nikahnya dengan apa dengan janda tiga hari baru gilir ya kan dalam hadis uh, Anas ibnu Malik Anas mengatakan minas sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikra 'ala sayyib aqama indaha sab'an thumma qasam wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha salasan thumma qasam termasuk sunnah jika seorang menikahi gadis ya memadu gadis dengan istri lamanya maksudnya maka dia menginap selama tujuh hari terus gilir e, kalau nikah dengan apa sayib dia nginap maksudnya eh, janda nginap tiga hari baru hilir. tapi boleh juga ini walaupun janda tapi boleh dikasih tujuh hari tapi apa kalau dikasih tujuh hari berarti istri yang lain juga dikasih tujuh hari. Maksudnya gugur kan hak dia tiga hari. Kalau dia minta tujuh hari boleh dikasih tujuh hari. Tapi apa? Setelah ini setelah tujuh hari di dia, nanti kalau istri yang lain dikasih tujuh hari juga. Kalau mau tujuh hari. Tapi kalau mau tiga hari, tiga hari nanti istri yang lain ya satu hari terus eh, baik lagi sama dia. Makanya umur selama menjelaskan uh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha lamma tazawwajaha aqama indaha salasan thumma qala innahu laysa biki al ahliki hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i dalam hadis saya muslim Ummu Salah, mengatakan Rasul menikahinya terus menetap tiga hari kemudian ketika pas mau keluar Rasul mengatakan sesungguhnya tidak susah bagi keluargamu maksudnya suamimu maksudnya Rasulullah uh, untuk apa? Untuk lebih dari itu. Kalau kamu mau, saya kasih tujuh hari. Kalau saya kasih kamu tujuh hari, saya kasih isi yang lain juga tujuh tujuh hari. Itu kaitan dengan keadilan mabit. Terus juga kalau mau safar, mau safar, mau pergian diundi dalam hadis Bukhari Muslim Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang panjang uh, Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Eh, Rasulullah jika ingin safar, beliau mengundi ya. Diundi pakai apa? Undian antara istrinya. Mana yang keluar undiannya, dia yang ikut safar.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.